Muhammadin wa ala alihi washabihi jami'in radhiyallahu ankum wa bin wa khinzirin wa far'i kullin minhuma ma'al akhar aw ma'a ghairihi wa dudu maidatihi ma tahirun wa kadza nasju an kabutin alal masyhur kama qala subuki wal adru'i wa jazama sahibul udda wal hawi bi najasatihi wa ma yakhruju min jildi nahwi hayatin fi hayatiha kal araqi ala ma afta bihi ba'dhum lakin qala syekhuna fihi nadharun bal al-aqrab annahu najisun li'annahu juz'un mutajassidun munfasilun min hayyin huwa kamaita bihi wa qala aidan law nazal kalbun aw khinzirun ala fa waladat adamiyan kana al-waladu najisan aw ma adzalika huwa mukallafun bis salati wa ghairiha wa dhahirun annahu yu'fa amma yutaru ila mulamasatihi wa innahu tajuzu imamatuhu idla'i adata alaih wa dukhuluhul masjid haitsu la rutubata li jama'atin wa nahuha intaha wa yadhuru mutanajjisun bi ayniyatin bi ghuslin bi ghuslin muzilin bi sifatiha min ta'min aw walawnin wa rihin wa la yadhuru baqa'u launin aw rihin asura zawaluhu walau min mughalladin fa in baqiya fa in baqiya ma'an lam yadhur wa mutanajjisun bi hukmiyatin ka baulin jaffa lam yudrak lahu sifatun bi jaril ma alaihi marratan wa in kana habban aw lahman tubikha bi najisin ثوبا طبخ بنجس فيطهر باطنها بصب الماء على ظاهرها كسيف سقيا وهو محمي بنجس ويشترط في طهر المحل بسم الله الرحمن الرحيم نوى تعلم التعليم والإفادة والاستفادة والنفع والإنفاء من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويدهر جلد نجس dan menjadi suci kulit daripada najis bil mauti karena sebab mati atau bisa ibaratnya gini wayat huru jildun najusabil mauti saya itu juga dan menjadi najis kulit yang menjadi najis karena sebab mati nah, ya, lebih tepat itu bindi bagin dengan disamak nagahu yang mana membersihkannya mensucikannya atau membersihkannya bihaisu dengan sekiranya la ya'udu ilaihi natinun atau nitanun atau natnun tidak kembali kepada itu jilid natinun bauan busuk wala fasadun dan tidak juga kembali fasad ini ataf bisa dikatakan ataf tafsir atau am alal khas launugi afil ma seandainya dicelupkan di dalam air. Ini masih pembahasan kemarin dibahas sesuatu yang najis, najis n tidak akan menjadi suci sesuatu najis n tidak bisa suci dengan cara dibasuh dan tidak suci bibil istihalah kecuali dua hal ada yang mengatakan tiga hal cuman yang pertama dua hal Nanti najis n bisa menjadi suci lagi. Itu kan dengan dua hal. Itu apa yang pertama kemarin sudah dibahas yaitu homer ketika menjadi cuka. homer ketika menjadi cuka dengan syarat-syarat yang sudah dibaca kemarin sudah dibahas. Yang kedua, kulit bangkai. Kalau dikatakan bangkai itu yaitu mazalat hayatuha bi ghairi zakatin syar'iyyah sesuatu yang hilang kehidupannya meninggal maksudnya dengan tanpa sembelihan syariat ada kalanya itu hewan yang boleh dimakan hewan yang boleh dimakan disembelih dengan tanpa sesuai dengan cara syariat ya berarti jadinya bangkai atau hewan yang tidak boleh dimakan walaupun suci seperti kucing ketika meninggal ya bangke seperti macan ketika meninggal bangke kenapa karena itu uh, apa hewan yang tidak boleh dimakan ketika iya kan tidak tidak mungkin untuk disembelih karena itu ketika meninggal langsung jadi maitah nah, ini dikatakan maitah mazalat hayatuha bighairi zakatin syar'iyyah, yaitu yang hilang hilang kehidupannya dengan tanpa sembelian syariat. Yang dibahas sekarang ini yang kedua, yaitu kulit bangkai. Kulit bangkai itu bisa dimanfaatkan, bisa menjadi suci lagi dengan cara apa? Dengan cara disamak. Dengan cara didabel, disamak. Karena Nabi mengatakan idadu bighol ihabu fakot tahur. Jika disama ihab jilid kulit itu, kulit bangkai jika disama fakotohur tohur maka akan menjadi suci. Maka benar-benar menjadi suci. Kalau sudah dikatakan asalnya ketika bangkai tidak boleh dijual karena najis, syaratnya be harus suci. Tidak boleh dijual, tidak boleh dimakan, tidak boleh digunakan untuk sholat, tidak boleh digunakan untuk apapun. Ketika disama, berarti boleh dijual. Kemudian boleh dipakai untuk sholat, dan seterusnya seperti kain dah. bahkan pendapat Imam Romli nanti boleh dimakan kalau itu dari bangkainya hewan yang boleh dimakan ada kambing tidak disembelih sesuai sesuai dengan cara syariat berarti bangkai kan kulitnya diambil disama setelah disama pendapat Imam Romli boleh dimakan gitu nanti ada di sini yadhuru dan menjadi suci jildu najisin atau jildun najusabil mauti. Itu kulit yang menjadi najis karena sebab maut, meninggal. Situ dikatakan wayat huru jildun. Menjadi suci apanya? Kulitnya. Kalau selain kulit, seperti rambutnya, bulunya, apa bisa menjadi suci? Tidak bisa. Yang dikatakan menjadi suci itu kulitnya. Kalau rambut tidak tidak bisa menjadi suci. Kalau ada sedikit, ah, baru di situ ada dua pendapat Ibn Hajar dan Imam Romli. Kata Ibn Hajar suci, kalau sedikit tak apa-apa di, dikatakan suci. Kalau Imam Romli tetap najis cuma yukfa, dimaafkan. Itu kalau rambutnya. Bahkan di situ ada pendapat yang lain yaitu fatwa Wakhtara Wakhtara kathirun taharatu jami'ihi Malah ada yang berpendapat apa? Semuanya suci Rambut, tidak apa Masuk juga Nanti ada Kemudian wayat huru jildun najisin menjadi suci apa kulit daripada jildun najusat yaitu kulit yang menjadi najis bil mauti karena sebab maut. Wa huru jildun najusa bil Yang asalnya suci kemudian mati kemudian jadi najis. Ini dibahas. Jadi najusa bil menjadi najis karena sebab meninggal. Sebelumnya suci. Ada yang mulai hidupnya sudah najis, itu anjing dan babi. Mulai hidup sudah najis. Ketika mati, ya najis bodoh Apa bisa kulitnya anjing dan babi disamak Bisa menjadi suci? Tidak bisa. Karena yang dikatakan di sini apa? Yang bisa menjadi suci itu apa? Kulit yang menjadi najis karena sebab mati. Berarti sebelumnya suci, kemudian mati jadi najis kulitnya. Kalau di ya apa? Anjing dan babi mulai hidup sudah mati. Karena itu tidak bisa disama. Caranya gimana bisa menjadi suci? Bindibarin dengan disama Nagahu yang mana di sama tadi itu akan membersihkan bihaisu dibersihkan dengan sesuatu nanti ada caranya bihaisu dengan sekiranya la ya'udu tidak akan kembali ilaihi kepada itu kulit natnun atau natinun yaitu bawaan busuk wala fasadun sama launuki afil ma seandainya dicelupkan di dalam air Berarti kulit bangkai yang asalnya najis bisa suci kalau memang disama. Disama itu dengan cara adabhu wa nas'ul fadlat bi syai'in harif, yaitu men, e, mencabut fadlat sisa-sisa daripada bauan busuk yang ada di kulit itu dengan sesuatu yang harif, harif itu apa? Ma'yal da'ufil fil lisan, yaitu yang menyengat di lisan. Ya, sesuatu diberi, ditaburi sesuatu, ya baik sesuatu itu berupa najis, dari yang najis atau dari yang suci. Kalau dari yang najis, yang yalda'u ufil lisan, seperti apa? Zarkit tuyur, kotoran burung. Nah, ditaburi kotoran burung. Burung apa? Hamam. Burung darah. Kotoran burung darah itu yalda'u ufil lisan. Itu bisa menyengat, sepet ya. Kalau bahasa Jawa sepet. Nah, ditaburi atau sesuatu yang suci seperti apa dicontohkan di situ kagus kaki syirur ruman seperti eh, apa ini kulitnya daripada buah delima atau yang mengatakan seperti daun akasia. Oh, daun akasia itu apa? Daun akasia. Nah, itu ditaburi. Nah, nanti dibiarkan sampai beberapa waktu. Kemudian itu apa? uh, eh, ufunah, kotoran-kotoran yang bau busuk itu akan mumpul, kemudian dikebras apa, digibraskan gitu. Kemudian hukumnya seperti saubun mutanajis, seperti baju yang kena najis. Berarti apa? Yakfi bighasliha, cukup dengan membasuhnya suci dan itu yang dikatakan apa ini menyama. Loh, dikatakan sudah suci itu ya apa ukurannya? Kalau seandainya dimasukkan ke dalam air kemudian ditarik lagi angurbin ya, dimasukkan, kemudian ditarik lagi, itu bauan busuk tidak kembali lagi. Tidak seperti awal, sebelum disamak. Kalau sebelum disamak dimasukkan air bau dah. Bau busuk. Cuman kalau seandainya sudah disamak, ciri-cirinya sudah menjadi suci, dimasukkan ke air, sebentar ditarik, kemudian bau busuknya tidak ada sudah. Lah kalau dimasukkan ke dalam air lama, ya bau busuknya kembali ya kabeh semua yang padat kalau dimasukkan ke dalam air lama-lama akan menjadi busuk baunya. Karena itu angurbin. Jadi dikatakan bihai sulayaudu ilaina tinun wala fasadun launuki angurbin. Seandainya dicelupkan di air sebentar, bukan lama. Kalau lama ya semuanya akan jadi bau busuk. Hatta karpet yang suci pun kalau masukkan air lama-lamaan jadi busuk. Baik. Nah, berarti syaratnya apa? Bisain hirif. Dengan sesuatu yang hirif menyengat. Yaitu ma'yal fil lisan. Bihirafatihi. Contoh-contohnya seperti yang tadi itu. Uh, berarti tidak cukup dengan yang lainnya. Dengan garam, tidak cukup. Disamak dengan garam, tidak cukup. Disamak dengan panas matahari, tidak cukup. Ya, disamak dengan api masalah. Tidak cukup. Dengan tanah tidak cukup, berarti harus sesuatu yang menyengat. Ya, seperti itu tadi eh, contohnya. Baik yang najis atau menyengat itu baik yang najis atau yang suci. Yang najis seperti kotoran burung, yang suci seperti rumah seperti daun daripada apa? kulit daripada buat delima Berarti dari panas matahari biasanya ada kadang-kadang orang ya kulit bangkai ya ini kita berbicara masalah bangkai loh ya kulitnya bangkai. Kalau kulitnya kambing habis kurban dipanas non ke igarong, tidak ya apa-apa, um suci. Ini masalah bangkai disama bisa jadi suci lagi gitu loh. Kalau masalah suci tidak ada pembahasan, tidak apa-apa. Mau dikasih garam, mau dipanaskan saja, tidak ya apa-apa. Ini permasalahannya bangkai. Kulitnya bangkai bisa jadi suci, ya syaratnya dengan sesuatu yang menyengat. Sesuatu yang menyengat. Dengan matahari nggak cukup, dengan garam tidak cukup, atau yang lainnya juga tidak cukup. Walaupun pendapat madhab lain ada yang mengatakan cukup. Ada beberapa pendapat madhab lain mengatakan dengan matahari cukup, ada yang mengatakan dengan api cukup, itu madhab lain. Kita berbicara pada Imam Syafi'i tidak cukup kecuali dengan syai' Herif sesuatu yang menyengat mayalda ufil lisan biherafatih Nah, selesai. wakakal bin wa Wakakal bin wakin zirin. Ini maktuf kepada permasalahan najis karausin. Wakakal bin dan juga yang dikatakan najis yaitu apa? Anjing wakin zirin dan babi. Walaupun anjing terlatih, anjing pelacak, anjing rumahan, ya, semuanya dihukumi apa? Najis. wakin zirin dan babi. Wafar ikulin min minhuma ma'al akhar au ma'a dan peranakan cabang daripada setiap daripada keduanya anjing dan babi ma'al akhar bersama yang lainnya au ma'a atau bersama selain akhar. Jadi kadang-kadang anjing kawin dengan anjing, anjing kawin dengan babi, babi kawin dengan anjing. Au ma'a atau bersama yang lainnya. Tidak harus anjing dengan babi ini aja yang kawin. Seandainya anjing kawin dengan kambing, kambing ya kawin dengan babi ya sama peranakannya juga dihukumi najis dan dikatakan najis muhalal juga walaupun dengan manusia nanti ada pembahasannya nanti matan ada walaupun dengan manusia anjing kawin dengan manusia atau babi kawin dengan manusia bukan kawin ya berhubungan dengan manusia nah, nanti ada pembahasannya di matan gimana anaknya nanti Anaknya dihukumi najis. Terus kalau ala suratil adami lahir bentuknya seperti manusia gimana? Kalau bentuknya seperti anjing atau babi ya apa? Nanti ada di situ. Di matanya nanti. Kemudian wadudi maitatihima. Berarti ini termasuk najis yaitu apa kalb hinzir. Ya, kalau kalb e, dalilnya dari e, apa itu? tahuru ina'i iya ahadikum idza balagha fil kalbu ay yaghsilahu sab'a amarat ulahun nabi turab. Itu dalil daripada uh, najisnya daripada anjing. Ya tahuru ina ahadikum idza balagal kalbu fi ayyaghsilahu sab'a marrat ulahun nabi turab. Ya tahara itu karena sebab ya karena imma karena najis atau karena hadas atau karena takrimah. Lah di sini tidak ada takrimah inak kok tempat tidak ada takrimat, cuman juga tidak dikatakan ada hadas. Berarti kan apa? Karena najis. Nah, karena itu ini bisa uh, dalil daripada najisnya anjing. Lah kalau babi, li'annahu aswa'u uhalan. karena lebih jelek keadaannya daripada anjing. Kalau babi itu lebih jelek keadaannya daripada anjing. Bahkan disunahkan untuk membunuhnya. Min ghairi doror, walaupun tidak bahaya itu babi. Disunahkan untuk membunuhnya. Bahkan pendapat Ibn Hajar wajib dibunuh itu babi. Kalau anjing masih di ini kan ditafsir kan, kalau memang itu anjing bermanfaat, ya seandainya anjing pelacak atau anjing yang tidak mengganggu pendapat Imam Romli juga mengatakan apa? Haram untuk dibunuh. Kalau anjing galak baru boleh dibunuh. Anjing galak baru boleh dibunuh. Ini tidak ada tafsir kalau babi. Sunnah dibunuh bahkan ada yang mengatakan wajib dibunuh. Nah, berarti aswa halan, keadaannya lebih jelek daripada anjing itu babi. Berarti hukumnya najis juga. Walaupun ada beberapa pendapat madhab lain di situ. Wadudi wadudu mai wadudi maitat ihma wadudu maitat ihma tahirun. Dan ulat ya, cacing daripada maitat ihma ulat begitu tempat ya. Ulat daripada bangkai keduanya yaitu anjing dan babi tahirun suci anjing dan babinya najis, kalau keluar set, biasanya keluar set atau keluar ulat dari itu anjing dan babi, hukumnya gimana itu set atau ulatnya? Suci. Hukumnya suci. Kenapa? Karena bukan diciptakan daripada ufunahnya, bukan dari ufunahnya itu diciptakan, cuman Allah memang menciptakan di situ. Allah menciptakan itu set atau apa ulat tadi itu di atas daripada anjing atau babi. Berarti hukumnya gimana? Tohirun, maksudnya tohir sini apa? Ya mutanajis. Ya, mutanajis. Kalau sudah kena kotorannya anjing dan babi berarti kan uh, dutnya mutanajis. Kalau dibasuh jadi suci nantinya. Dibasuh jadi suci. Wadudu maitatihima tohirun. Sebagaimana dut yang lainnya, dudul hal kemarin itu ya. Baik, ini masalahnya cuman di sini dibahas wadudu maitatihima. Kenapa? Karena bangkainya daripada anjing dan babi najis. Kemudian ketika keluar dut atau set, hukumnya gimana setnya itu? Suci. Cuman suci maksudnya mutanajis. Selesai. Wa kadza nasju ankabutin alal masyhur. Dan begitu juga nasju angkabut, sarang laba-laba. Alal masyhur, pendapat yang masyhur. Hukumnya apa? Suci. Seperti wakada, seperti dan begitu juga seperti apa dud maitatihima tadi itu apa nasju angkabut, sarang laba-laba, hukumnya apa? Suci alal Mashur, Alal masyhur. Karena tidak yakin ini nasju angkabut ini sarang laba-laba ini dari mana? Dari air liurnya atau dari kotoran bercampur dengan makanan yang dia makan daripada lalat atau gimana tidak diketahui. Karena itu tidak diketahui dihukumi apa? Suci. Alal masyur. Wajah kama subuki sebagaimana berkata ini pendapat bahwa nasyu angkabut adalah suci, as-subuki imam subuki wal adru'i dan imam adru'i. Wajazah Sahibul idda wal hawi dan memastikan atau berpendapat Sahibul iddah itu yang mengarang kitab Iddawal Hawi dan kitab Hawi binajasatihi dengan najisnya itu nasru angkabut. Paham ya? Jadi eh, apa ini yang yang mengarang kitab Iddah Uddah ya? Al-Uddah wal Hawi dan kitab Hawi mengatakan apa? Bahwa nasru angkabut adalah najis. Berarti khilaf ya. Berarti khilaf. Sarang laba-laba ada yang mengatakan suci sebagaimana pendapat Imam Subuki dan Adrui kalau pendapat sahibul iddah walaba walhawi mengatakan itu adalah najis. Binajasatihi. Tadi ini khilaf masyur. Wa ma yakhruju. Eh, selesai. Sekarang hukum melungsungi ya, Pak. Kadang-kadang ular ya, kulitnya terlepas dari badannya. Melungsungi ya. Keluar dari badannya. Lah hukum kulitnya nih gimana? Kalau ularnya kan hukumnya suci. Ular kan hewan suci. Kalau mati baru jadi bangkai. Cuman kulit yang keluar daripada ular tadi terpisah daripada ular itu atau dicontohkan di situ agrok. Bu, agrok bisa melungsungi lah. Apa ini? Kalau cengking. Ya bisa melungsungi kalau cengking ya. Nah, itu keluar dari badannya itu kulitnya terlepas. Ya apa hukumnya itu kulitnya? Wama dan sesuatu yang keluar min nahwi hayatin dari semisal hayyah ular fi hayatiha di masa hidupnya kal arak seperti keringat hukumnya. Keringat hukumnya apa? Suci. Ya berarti hukumnya suci. Cuman khilaf yang muktamad nanti ada. Alama aftabihi ba'duhum sebagaimana yang difatwakan dengan ini pendapat ba'duhum sebagian ulama. Kalau alama afta ini siho Ditabari. Seperti yang dikatakan fulan. Itu berarti menunjukkan do'if biasanya. Biasanya menunjukkan do'if. Alama aftabi ba'dhum. Seperti yang dikatakan fulan. Tapi yang dikatakan fulan, nah, berarti yang muktamad biasanya apa? Setelahnya. Wa qala ah, Lakin, nah ini ya. Akan tetapi qala syekhuna berkata guru kita Sahabat Ibn Hajar fihi nazar. Ini perlu di teliti lagi ya fi nazar di dalamnya perlu dinazar diteliti lagi balil agrab bahkan yang lebih dekat daripada pendapat yang uh, apa ini daripada nahwu hayatin tadi itu yang keluar annahu najisun sungguhnya itu adalah najis hukumnya apa melungsung itu najis kenapa Li annahu karenanya karena itu apa Mayakruju min nahwi hayatin tadi apa? Juz'un sebagian mutajassidun yang berjasad munfasilun yang terpisah min hayyin dari masa hidupnya. Fahuwa kamaitati maka dihukumi seperti bangkainya. Kan sudah dibahas juz'un munfasilun fi apa min al hayy hukumnya kamaitati kan. Apapun yang terpisah daripada masa hidupnya Ya apa hukum terpisahnya dihukumi seperti bangkainya. Kalau bangkainya suci ya suci, kalau bangkainya najis ya berarti najis. Yang bangkainya suci itu cuma apa? Samak, ikan, kemudian jarot, kemudian apa? Manusia. Belalang, kemudian manusia. Kalau patah kakinya belalang, suci sih an. Atau apa ini? E, ikan patah kakinya, ya masih. ya tidak ada kakinya ya. <laughs> Ekornya. Ekornya ya. Ekornya patah dihukumi suci. Manusia ya dihukumi suci. Kalau kambing patah kakinya ya dihukumi seperti maitahnya. Kalau kambing itu jadi bagai ya mak, najis kan? Ya berarti najis. Nah ini ular bangkainya kan najis walaupun dia itu suci. Ketika jadi bangkai kan najis berarti yang terpisah daripada apa ini Eh, sesuatu di waktu hidupnya berarti dihukumi seperti bangkainya. Berarti apa hukumnya? Najis. Lebih tepat ini katanya. Itu katanya Ibn Hajar. Cuman ada yang mengatakan suci tadi ya. Ada yang mengatakan suci cuman sutra. Hah? Bukan apa? Melungsungi, ular. Kepompong ya. Ular. Kepompong juga bisa ya. Ular. Bahas ini ular. Wa ma yakhruju min nahwi hayatin fi hayatiha kal arab Tapi istitaiyah itu harir lah. Itu kan kepompong itu kan. Harir itu. Kalau ulat kan, harir kan dari ulat. Hmm. Sutra kan dari ulat. Iya kan kepompongnya itu. Iya kepompongnya bukan? Hah? Eh, istitaiyah ya, lah. Itu apa ya? Kulit. Oh kulit. Nah. Baik. Wakala Aidon. Ini kembali pada permasalahan tadi itu. Karl bin Wahin Zirin, Wafar I ahadihima gitu. Anjing, babi itu najis hukumnya dan peranakan daripada keduanya. Di situ gayahnya kalau disyarah walau ma'adamin, walaupun ya anjing peranakan anjing dan manusia atau babi dan manusia. Ya apa? Hukum anaknya ini. Laun wagala idon dan berkata juga Ibn Hajar wagala idon kala syekhuna berkata Ibn Hajar juga launaza kalbun au khinzirun Lau ala atau wati'ah seandainya berhubungan anjing au khinzirun atau babi ala adamiyatin ala babi ya wati'ah menjima ala adamiyatin kepada perempuan dari manusia. Jadi anjing berhubungan dengan manusia atau babi berhubungan dengan manusia. Fawaladat adamian. Maka itu perempuan adamia tadi itu melahirkan adami, anak manusia. Kanal waladu najisan, maka anaknya dihukumi najis. Kan tadi wafar ahadihima walau adamian kan najis ini. Karena waladu maka itu anak dihukumi najis. Cuman mukallaf atau tidak, wajib sholat atau tidak, kemudian kalau masuk masjid gimana hukumnya, kalau dipegang sama orang ya apa hukumnya. Wama ma'adzalik dan bersama itu, bersama dikatakan najis, maka unihi najisan, itu kan najis hukumnya. Huwa mukallafun bis sholati wa ghairiha. Anak tadi itu tetap mukallaf diwajibkan untuk mengerjakan sholat dan selain sholat daripada ibadah yang lainnya. Tetap dikatakan seperti manusia yang lainnya, wajib sholat, ya wajib puasa, ya wajib yang lainnya. Wadhahirun annahu yu'fa amma yuttarru ila mulamasatihi. Wadhahir dan yang lebih jelas, yang tampak, annahu sungguhnya yu'fa dimaafkan amma yuttarru daripada sesuatu yang yuttar, mutar tidak bisa dihindari lagi ilmu lama satihi untuk memegangnya itu anak salaman oleh apa cuman yutor lu di sini dicontohkan kawat i kawat i amatihi yuk fanjusi alil tajilah ila ghair masih mana situ mutar ukurannya kayak gitu salaman boleh apa enggak berarti wal makna yu'fa'an juz'i alladhi yuhtajul ghair ila lamsihi. Yuhtaj berarti yuhtaj ini tidak tidak harus mutar ya. Iya, mereka. Man sini nanti yang dikatakan mutar itu kalau berhubungan dengan istrinya misalnya. Kalau di sini cuman ibaratnya yuhtajul khair, ya. Berarti ya Pak, dimaafkan juga daripada sesuatu yang dibutuhkan ilmu lama sati untuk memegangnya, salaman masalah. Boleh apa dan Enggak najis hukumnya. Dimaafkan. Wa annahu tajuzu imamatuhu dan boleh menjadi imam. Boleh dia menjadi imam. Itla iada taaleh karena tidak wajib ada bagi dia. Berarti sah untuk menjadi imam. Wa dukhuluhul masjid dan boleh masuk masjid. Haitsu la rutubah. Cuman sekiranya tidak ada rutubah basah. Kalau memang kakinya tidak basah atau masjidnya tidak basah. Boleh masuk masjid. Lil jamaah untuk salat jamaah wa nahwiyah dan semisalnya salat berjamaah seperti tawaf di Ka'bah atau seperti itikaf boleh. Hasilnya di situ kalau seandainya ada peranakan dari anjing dan babi, berarti hukumnya di situ kan dikatakan najis. Ini pendapat selain pendapat Imam Romli. Dilihat dulu kalau memang lahir anak berupa adami, ya berarti hukumnya najis di sini. Tetap dihukumi najis. Kalau pendapat Imam Romli tidak hukumnya dihukumi suci. Ini saya nak wes ya, jadi dihukumi suci. Kalau ada peranakan dari anjing atau babi dengan manusia, lahir anak ala suratil adami, bentuknya seperti manusia, kata Imam Romli dihukumi suci. Kalau Ibn Hajar tetap dihukumi najis. Cuman tetap boleh masuk masjid, boleh memegang manusia, walaupun tangannya basah, boleh jadi imam. Cuman tidak boleh nikah. Tidak boleh nikah. Tidak boleh menikah itu perempuan. Baik itu laki atau perempuan. Cuma nanti boleh ya tasari. Boleh apa beli budak. Ya, beli budak. Kemudian berhubungan dengan budak. Tidak apa-apa. Kenapa tidak boleh nikah? Karena salah satu asal, as, apa, asal usulnya tidak halal untuk menikah. Untuk menikah. Ya. Kalau ala suratul kalab sepakat hukumnya najis. Sepakat hukumnya najis. Walaupun ya Itu itu permasalahan kalau memang anjing berhubungan dengan manusia, babi berhubungan dengan manusia. Kalau babi dengan babi, anjing dengan anjing keluar manusia. Ala suratil adami dihukumi iya. najis. Ya. Dihukumi najis. Kalau ala surat kalab atau khinzir, ya berarti hukumnya tidak ada maafu, tidak eh, apa, tidak ada seperti tadi. Najis sudah litrak, nah ada, ada khilafan gitu. Hmm. Tapi kalau ala surat adami, surat manusia itu masih ada khilaf. Kalau masalah lain seandainya dari yang suci, ya dari yang suci Ya seperti kambing kambing kawin launaza bahimun ala bahimatin. Bukan ini. Lau fa'in naza ma'kul ala ma'kulah. Kalau hewan yang dimakan ya kambing masalah kawin dengan kambing perempuan, kambing laki dengan kambing perempuan. Punya anak ala suratul adami. Seandainya ini ya. Ala suratil adami, bentuknya seperti manusia. Hukumnya apa? Tohir, makul. Suci boleh dimakan. Walaupun dalam bentuk manusia. Seandainya hafal Al-Quran. Walaupun dia hafal Al-Quran. Walaupun dia jadi khotib Jum'ah. Ya, bahkan dikatakan ya Seandainya ada peranakan kambing dengan kambing ala suratil adami, anaknya seperti manusia, sampai hafal Al-Quran, jadi khotib Jum'ah, kemudian sholat id, idul adha, setelah sholat idul adha, boleh nggak dikurban? Boleh. <laughs> khotib itu. Sampai dikatakan ada lugus itu, teka-teki, lana khotibun binal idil akbar wadahayna bihi. Ya kita ini ada ya khotib yang khutbah Jum'at, uh, khutbah apa? Salat id, kemudian salat dengan kita, salat hari rayanya, dia yang khutbah, dia yang jadi imam, kemudian kita sembelih untuk kurban. Apa itu? Ya ini surahnya. Makul, naza ala makulah, kemudian lahir ala suratil adami. Itu surahnya. Ada pertanyaan? Allah, ada yang perlu ditanyakan. Ini yang saya tanyakan masalah juz'un mutajassidun mufassilun min hayyin. Kalau seumpama seperti bulunya ayam itu biasanya orang mencabut untuk urat-urat kuping itu. Apa itu hukumnya juga najis atau bagaimana? Bulu kan kema kemarin sudah ada kan, ada makfuat itu kan ya. Termasuk uh, apa ini bulu apa ini bulu ayam atau bulu itu kan ada kemarin. Suci kan hukumnya ya? Suci kan ya? Rish. Rish apa semua? Kemarin kan ada itu. Hukumnya suci. Itu kan rishul makbul. Ya, itu kan bulu ayam. Itu kan rish bayar makbul. Apa kayak apa? Bulu kucing. Bulu kucing. Rish, rish. Rish, rish, bayar makbul seperti gagak kan bayar makbul. Uh, burung ah. elang, bayar makbul. Rish. Iya. Ya najis berarti. Kan maaf yang dikatakan suci itu rismakul. Hewan yang dimakan bulunya gimana? Suci, gimana gitu. Kalau ghair makul dari gagak, eh, sorong jadi ya. <laughs> Eh, tadi disebutkan bahwa antara anjing, misal ada anjing dengan kambing, eh, ala suratil adami. Tadi disebutkan tidak boleh menikah. Bagaimana jika yang perempuan itu seperti itu juga? Apa boleh menikah? Sebetulnya sama-sama. Sama. Walau limislihi, walau limislihi. Walaupun sama-sama itu ada itu. Di anak itu. Wala tahillu munakahatuhu rajulan kana aw imra'atan li'anna fi ahdi aslaihi ma la tahillu munakatuhu walau limislihi. Walaupun sama-sama. Tetap tidak boleh. Sama-sama peranakan anjing ya. Ada yang lain? Mungkin ada faedah yang lainnya mau kasih? Uh, cuman masalah jilid tadi kan eh, jilid dua apa tadi? Kalau anjing itu ada beberapa ulama mengatakan anjing itu tidak ada kulitnya. Anjing itu tidak mempunyai kulit. Kata siapa itu? Lakin ya kalau Kurdi, lakin raaitu fi hasyatil marhumi ala ibn al-Khatib an Ibn an Ibni Qasim naglan an sahibil udda al khinzir la jildalahu Babi itu tidak mempunyai kulit. Wa innama sya'ruhu filahmihi. Hanya saja rambutnya itu langsung ke dagingnya. Itu babi. Karena itu tidak ada. Kan tadi kan yang boleh disama itu kulitnya selain anjing dan babi. Kalau babi tidak ada. Tipis mungkin ya angker itu ya. Terlalu tipis. Tapi mungkin sekarang sudah terbukti bahwa ada kulit ya. ada khilaf antara Al-Imam Malik dengan Aimah yang lainnya tentang masalah kulit ini. Kalau menurut Imam Malik, karena dasar hadits kullu ihabin dubir ya, semua kulit itu bisa disamak ada riwayat hadits ini dan berarti semua kulit hatal kalab wal khinzir. Hatal kalab wal khinzir. Cuma yang suci itu kalau menurut Imam Malik bukan keseluruhan dohirnya. Bukan batinnya, bukan dalamnya. Jadi yang disucikan kan dohirnya, bukan dalamnya. Yang dohirnya saja yang yang, yang suci. Artinya kalau sholat dibuat sejadah nggak apa-apa. Kenapa? Bohirnya saja. Ini ibarat e, babut ini dalamnya najis tapi dohirnya su suci tidak apa-apa. Dibuat sejadah tidak apa-apa. Tapi kalau dibuat pakaian berarti dia bawa najis, hamdun najasa, tidak sah. Nah, yusalli alaih la yusalli fihi. Boleh dibuat sholat, dibuat sejadah tapi tidak boleh dibuat pakaian. Itu yang pertama. Yang kedua, harus harus apa namanya kering, nggak boleh basah. Nah, kenapa kalau basah berarti masuk ke dalam bercampur dengan najis. Nah, jadi sulit, jadi gampang karena dianggap semuanya harta babi dan eh, anjing bisa, bisa disamak. eh, tapi prakteknya sulit dalam adat Malik itu. Nah. nah. Indah Abu Hanifah. Jildul maita Ida jaffa fi syams tahura indah. Iya, iya. Bila ada Kalau Meng Abu Hanifah cara cara apa dabaknya di situ. Tapi juga masalah eh, kalau Imam Abu Hanifah tadi itu hanya anjing yang nggak bisa. Iya eh iya hanya anjing. Babi eh, bisa di sama itu eh Babi atau anjing? Hanya hanya khinzir atau hanya anjing gitu. Salah satu. Walak wakala Abu Hanifah bin najasatihi. Walakin ju'ila eh, walakin ju'ila ghaslu ma tanajjasa bihi ka ghasli sa'irin najasa. Fa idza ghalaba ala dhanni zawaluhu walau la lain Anjing, anjing. Anjing ya, iya. berarti kalau hanya khinzir saja kalau Imam Hanifah. Ini masalah apa tadi? Tadi itu. Iya. Jadi kalau menurut Imam Abu Hanifah, yang penting izalah. Hilang. Sekalipun cukup uh, disinarkan matahari, di BP gitu ya, hilang sifat-sifat najisnya, ya sudah, cukup. Tidak pakai harus dengan herif. Kayak nah, Walaupun di panas rotok dengan sinar matahari cukup suci. Yang penting hilang sifat najisnya. Kemudian surah yang seperti tadi itu. Ah, berupa manusia dari dari hewan atau sebaliknya dari itu itu sebetulnya surah yang ada tadi itu bukan berarti wah ini tidak pinter ini tidak cerdas ini ini justru karena kecerdasan mereka menggambarkan sesuatu yang tidak terjadi udah tercatat hukumnya jadi jangan nanti anggap bahwa ini adalah satu main-main ini karena mereka sudah membuat satu pemikiran sekalipun itu di luar daripada akal manusia, tetapi kalaupun itu terjadi sudah terpecahkan hukumnya, bukan harus terjadi. Mungkin orang dulu tadi itu orang dulu ya menjadi satu khayalan sholat ada di luar angkasa. Gimana kalau sholat ada di luar angkasa? Di mana kiblatnya ini? Apakah harus jungkel ke bumi? Mana gitu? Nah, tapi sekarang terbukti bahwa sholat luar angkasa juga bisa. Baik itu naik pesawat atau di atas bulan misalnya dan seterusnya. Nah itu hal yang demikian ini bukan satu eh, kekurangan daripada mereka. Tapi ini adalah satu kelebihan. ya Satu kelebihan daripada mereka. Justru yang tertawa dari itu kita tertawakan. Ya. Kenapa? Karena kamu belum mengerti wudhu, kemudian kamu bertawakan ulama yang besar berbicara masalah ini.